garis-garis besar begitulah sejarah dan riwayat turunnya Quran sampai pencatatan Quran hingga disebarkannya oleh Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu hingga terkenal Al-Mushaful Utsmani tulisannya pun terkenal Ar-Rasmul Utsmani dan itu yang dinamakan Mushaf Al-Imam kemudian Al-Quran diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk apa? tadi sudah saya terangkan untuk menuntun manusia dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Quran diturunkan untuk menuntun manusia. Maka setiap manusia diwajibkan beriman kepada Allah SWT, beriman kepada Rasulnya, dan beriman kepada kitab-kitab Allah termasuk Al-Quran. Lalu kalau orang sudah beriman kepada Allah, kepada Rasul dan sebagainya, menjadi orang Islam, dia beriman kepada Al-Quran. Lalu setiap muslim harus dapat membaca Al-Quran karena Quran diturunkan pertama untuk dibaca. Soal bagaimana kita bisa al Quran kalau tidak dapat membacanya? Maka Allah memerintahkan fakra'u al Quran. Bacalah al ya Quran, seentengnya, sekian, sekian sesampainya. Kan? Nah, jadi kalau kita ambil tertibnya harus kita beriman kepada Al-Quran bahwa betul-betul Quran kalamullah lafzan wa makna yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu kita harus berusaha dapat membaca Al-Quran. Maka jangan sampai ada orang Islam laki-laki atau perempuan tidak dapat membaca Al-Quran. Bahkan dari anak-anak yang sudah tamis hendaknya diajari membaca Al-Quran. Nah, bacaan-bacaan apa saja kalau dibaca melulu membaca tidak ada pahala. Hanya Al-Quran. Jadi baca apa saja kita baca hadis kita baca kitab kita baca apa kalau hanya membaca itu nggak ada pahala. tapi Al-Quran kalau kita baca Walaupun bagaimana paham maknanya mengerti atau tidak tetap ada pahalanya. Ada pun lain-lain kita lain-lain bacaan dan sebagainya kecuali kalau kita, kita niat keluar, kita niat mengaji ilmu, kita niat menggali ilmu, mengajar ilmu ini baru masalah ada pahala karena mengajar karena ah, belajar dan sebagainya. Nah, maka itu kita kaum muslimin dan muslimat hendaknya dapat membaca Al-Quran dan hendaknya gemar atau senang membaca Al-Quran. Kenapa? Jaminannya sah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Man harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyi amsalha la aqulu alif ولكن mim harfun walakin alifun harfun wa lamun anggap kita hanya dapat sebuah hadis satu hadis mengenai pengucapan cukup ini barang siapa membaca sehuruf daripada kitab Allah ayat Al-Quran maka sehuruf itu menjadi satu hasanat satu pahala lah peraturan Allah SWT satu hasanat dilipat gandakan paling tidak menjadi sepuluh hmm. kali. Lalu Nabi jelaskan, saya nggak mengatakan alif lam mim ini satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka kalau kita membaca Al-Quran, nilai ta'ala alif lam mim, kita mendapat tiga hasanat tiga pahala. Nah, tiga pahala ini kali sepuluh. Berarti kita mendapat tiga puluh. Paham maknanya atau tidak paham maknanya? Kadang-kadang ada orang mengatakan, orang baca Quran kalau tidak mengerti maknanya, cuma-cuma nggak ada artinya. Wah, ini keliru. Sebab Al-Quran sendiri, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW sendiri menjelaskan bacaan Al-Quran. Tidak temukan harus mengerti maknanya maknanya dalam segi membaca. membaca. Nah, membaca Al-Quran walaupun tidak mengerti maknanya adalah menyebabkan kita mendapat pahala, mendapat penjara. Maka satu menjadi sepuluh, sepuluh. Nah ini apalagi dalam bulan Ramadan. Yang amal perbuatan ditingkatkan, dilipat gandakan sampai 70 kali. Jadi kalau membaca Quran satu huruf sepuluh pahalanya, sepuluh hasanat. Sekarang dalam bulan Ramadan kita mendapatkan kali tujuh puluh. Berarti kalau kita membaca alif lam mim puluh pahala di luar Ramadan. Sekarang dalam bulan Ramadan alif lam mim puluh kali tujuh puluh. Jadi kalau 30 kali 70 berarti sudah 210 2000 1 2100 70 kali 30 sudah 2100 nah kalau kita baca satu surat Allah berapa kalau kita baca surat Yasin nah maka jelek sekali kalau ada seorang muslim tidak dapat membaca Al-Quran kecuali kalau Islamnya baru baru masuk saham berapa kapan ya baru mau begini <laughs> ya, itu masih malam <laughs> masih baru baru masuk Islam ya maklum ini maklum tapi kalau sudah Islamnya dari kecil dan sebagainya atau sudah lama dan sebaca Quran bagaimana nah Kemudian Quran bukan hanya dibaca, tapi lihat baru ayatih. Nah, ini di serinya baca. Setelah dapat membaca Quran, harus dipelajari ini Quran, dipahami. Jadi setiap muslim harus memahami isi Quran. Kenapa? Quran ini laksana surat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita manusia ini via Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita mendapat surat tidak kita baca kan cuma-cuma loh. Kalau tidak kita pahami, tidak ada artinya. Jadi kalau kita mendapat surat, kita baca, kita pahami artinya apa. Saya diperintah apa, saya diajak apa, diberitahu apa. Nah kan begitu. Nah ini Quran ini adalah laksana surat dari Allah SWT via Nabi Muhammad SAW untuk kita. Maka dalam isinya manusia berkata Allah, ya ayuhan nas. Dalam isinya, ya ayuhan al amal, dan sebagainya. Nah ini untuk kita semua. Maka setiap manusia, terutama kita orang-orang Islam harus mengerti isinya Al-Quran. Apa isinya itu? Nah, maka itu karena Quran diturunkan dalam bahasa Arab, Inna anzala Quranan Arabian, maka bahasa Arab bukan menjadi bahasa bangsa khusus, bangsa asalnya, tapi sudah dijadikan bahasa Islam. Nah, mestinya, misalnya mestinya. Ya mestinya setiap muslim itu harus mengerti bahasa Arab. Mestinya. Kalau tanya bahasa Islam, sudah apa? <laughs> bahasa Arab. Ya. Karena setelah Quran turun, Quran Arabian, sudah ini sekarang sudah menjadi bahasa Islam. Seperti saya contohkan, Ka'bah itu di Mekah tapi setelah orang masuk Islam, Ka'bah di kiblat, seluruh Islam di mana saja kiblatnya kemana? Ke Ka'bah, ke Ka'bah, ke Mekah. Tidak boleh buat sendiri di Jember. Tidak boleh lagi. Buat sendiri. Wah ini Toh, Mau, bagi bandingi Ka'bah tidak boleh. Jelas kembali. Jadi semua mengkiblat ke Ka'bah. Ka'bah di mana? Ka'bah di Mekah. Mekah di mana? Di Jazirah Arabia. Nah, sudah biasa gerasinya, begitu juga bahasanya. Allah menunggu Al-Quran. Inna anjal Quran Arabian. Sekarang bahasa Arab menjadi bahasa Al-Quran. Maka setiap muslim harus dapat membaca Al-Quran. Harus mengerti Al-Quran. Kalau gitu harus mengerti bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran, bahasa Maka kalau orang Islam betul-betul mempelajari bahasa hingga langsung dapat membaca Al-Quran, nah, sini kemajuan besar betul-betul. Jadi masing-masing dapat tahu. Adapun kesukarannya bisa banyak ulama-ulama fasalu ala dzikri kuntum la ta'lamun. Tapi kalau membaca alhamdulillah rabbil alamin sudah paham. Membaca ya ayyuhallazina amanu aslamu ah, ngerti. Aqimus shalah aslamu dan sebagainya wah sudah sudah. Jadi setiap muslim harus dapat membaca Al-Quran dan mengerti makna Al-Quran. dia dat baru ayati. Sudah. Kemudian Al-Quran mengandung pokoknya tiga ada akidah, ada syariah, ada akhlak. Di samping ada penjelasan riwayat atau sejarah dan ada penjelasan apa yang akan terjadi besok diciptakan oleh Allah SWT. Nah, jadi Al-Quran pokoknya berisikan ada akidah, ada syariah, ada akhlak yang merupakan pokok pangkal agama Islam di samping ini ada sejarah cerita Nabi Adam kita ini Nabi Musa Nabi macam-macam juga dan ada juga penjelasan tentang apa yang akan terjadi besok dalam akhirat hari kiamat dan sebagainya dan sebagainya nah, nah maka kalau orang membaca Al-Quran dengan maknanya ini sama dengan orang masuk ke kebun masuk kebun yang penuh kebang bunga yang penuh buah-buahan jadi masuk lihat dua ban ini sama ini, nasional agama ada lain, nah, begitu. Baca Quran begitu, kalau baca, ada perintah Allah, kemudian ada tarikh, ada sejarah, kemudian ada keterangan hari kiamat. Jadi isinya macam macam jadi menimbulkan rasa nikmat, rasa senang. Nah, maka jelas supaya Quran betul-betul dipelajari. Kemudian isinya ini harus dilaksanakan. Jadi Quran harus dilaksanakan. Karena ini bukan tuntunan dari Allah SWT dan bukan firman Allah dan kita wajib patuh pada Allah Subhanahu wa Jadi isinya Quran harus dijalankan. Nah, maka itu Nabi Muhammad SAW bersabda, Ini ta'ikum fikum amrain. Adalah sabda lain. Ma intama tamassaktum bihima lantas tadillu Kitabullah wa sunnah. Aku kata Nabi, ma meninggalkan untuk kamu dua perkara yang tersebut. Apabila kamu berpegang teguh dengan keduanya tidak akan sesat sesudah, sesudah saya tinggal nanti. Apa? Kita Allah, sunnah. Kitab Allah dan sunat. Jadi kalau umat Islam betul-betul mendapatkan Al-Quran Sunnah yang dijalankan betul-betul dipegang, tidak akan sesat. Bagaimanapun tidak akan sesat. Nah, jadi kalau kita ini betul-betul berpegangan dengan Al-Quran, tidak Tuhan. Kenapa? Karena kita pegang Al-Quran ini hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah sudah berfirman, Syahrul Ramadhan, alladzi unzila Al-Quran hudan linnas wa bayyinatun huda wal furqan. Jadi Quran betul-betul hudan min Allah. Petunjuk dari Allah SWT bisa dijelaskan Ainul Haq, Ainul Batil, Ainul Haram, Ainul Halal, Ainul Tariqul Jannah, Ainul Tariqul Nar, dan seterusnya. Jadi kalau kita pegang Al-Quran, ikut Al-Quran, di sini tentu kita tidak akan bisa. Maka itu untuk jalan ini Nabi Muhammad SAW menunjukkan orang yang bekerja Al-Quran, mengajar Al-Quran, mengajar Al-Quran, dan mengajar Al-Quran, wajib sebagai orang. Khairukum Man ta'allama al quran wa al Sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajar Al-Qur'an. Jadi, untuk sedemikian tadi kita dapat mengetahui Al-Quran harus kita baca, kita pahami isinya, dan kita laksanakan sebagai manusia. Lalu kita ajarkan, kita perjuangkan. Nah, Dengan Al-Quran itulah Nabi Muhammad SAW membina, membangun manusia-manusia dan umat Hingga menjadi orang-orang yang beriman teguh, berjalan lurus, baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitab wal hikmah wa in kanu min qabl fi dhalalin Dialah Allah yang mengutus di kalangan orang ummi yang nggak tahu baca, nggak tahu nulis, nggak tahu kitab apa dan sebagainya dalam keadaan jahiliyah seorang rasul. Bagaimana perjuangan rasul ini? Alias Nabi Muhammad SAW di dalam menyelamatkan umat, di dalam membina umat, dan meningkat, meningkatkan derajat umat bagaimana? Pertama, yatlu alaihim ayati. Dia membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Jadi pertama kali untuk membina manusia seutuhnya hingga selamat dunia dan akhirat Al-Quran harus dibaca. Harus sampai ke Yatlu alaihim. Nah ini Quran disampaikan. Hei manusia, ini Allah berfirman begini, Allah menyuruh begini, Allah melarang begini, dan sebagainya. Ini dibacakan. Nah, dengan ayat-ayat Quran inilah yuzaki Nabi menyisikan mereka, membina mereka. Bagaimana? Bulu mati nur. Mengeluarkan mereka dari kegelapan kufur, kegelapan syirik, kegelapan nifat, kegelapan muka maksiat ilah nur, nur apa? Nurul iman, nurul islam, nurul akhlak, nurul insaniyah, nurul taqwa. Eh, harus setelah itu wa yu'allimu kita wa hikmah Nabi mengupgrade mereka dalam sebab ilmiah. Nah, maka umat Islam di mana saja tidak kehilangan jalan dan tidak akan kesepian jalan untuk membina manusia. Asal mau mengikuti ya. Yang sayang ini seribu ke satu kali sayang kalau tidak mau mengikuti ikuti sudah punya ini Quran jalannya ini yang sudah dilakukan Nabi dan berhasil sukses penuh sempurna iya akhirnya aku zaman tidak mau ini tengok bukan Quran disampaikan bukan Quran diajarkan bukan Quran membina malah membina dengan tabuan hmm. dengan alat-alat yang diharam oleh syariat dengan cara itu dan sebagainya bagaimana bukan hanya tabuan saja que la Jocket kata itu wah ini media dakwah desa di dan sebagainya dan sebagainya apa Nabi pernah jalan begitu ya perlu alaihim ayati begitu juga sahabat sampai ada dulu mubalik dari Pakistan pernah datang di Indonesia lama ini namanya Abdul Alim As-Siddiqi mungkin orang yang lama tahunya Abdul Alim as saya sering datang di Malang itu sudah berapa kali waktu kita tanya yang dia dakwah di Eropa di Amerika di sana kita nih bima tarlikum dengan apa sampai mengalahkan orang-orang itu sampai bisa tertarik dia jangan saya bel Quran jadi maksudnya saya dapat mengalahkan kata orang itu orang-orang Eropa Amerika ya dengan debat diskusinya apa sampai banyak tertarik dengan apa Al-Quran memang Quran ini mempunyai daya kekuatan yang luar biasa karena mukjizat Al-Quran dan Quran memiliki ijaz sampai ada ulama mengarang ijazul Quran Sadiq Arab ini mengarang kitab namanya ijazul Quran jadi Quran itu betul-betul mukjiz jadi dengan Al-Quran inilah mereka dapat dikalahkan fikiran manusia mana walaupun setingginya dapat mengaku bila bisa ini kan langsung dari Allah Subhanahu wa taala jadi Tuhan jadi kalau kita akan membina manusia membina umat ikut jalan Nabi Muhammad SAW apa yatlu alim ayat Quran baca dibaca betul-betul untuk membina betul-betul mau dibaca untuk betul-betul eh, bukan dibaca untuk hadiah kira-kira Bukan begitu, harus dibaca lillahi ta'ala takdir dibaca, disampaikan. Lillahi. Sudah, maka dengan Al-Quran itu langsung kata Allah SWT, yuzakihim yang tadinya begitu keadaan manusianya, yang tadinya begitu dan sebagainya. Maka dengan itu sampai waktu orang-orang sahabat hijrah atau mengungsi ke negeri Habasa bertemu dengan raja Habasa An-Najasyi banyak menanya baca Sayyidina Ja'far bin Abi Talib membaca Al-Quran kebetulan surat Maryam yang tidak ada ahli kita Nabi Musa eh, Isa dan sebagainya sebab ini terus spontan masuk Islam terakhir hingga waktu wafat Nabi Muhammad SAW mengadakan salat oh jelas jadi dengan tiga ini pokok dan faktor perjuangan Nabi Muhammad SAW yang perlu al ayat ini kita sebaikkan dulu jadi Al-Quran sampai wayuzakihim lain nah, untuk menyucikan mereka, membina manusia. Lalu yu'allimuhumul kita wal hikmah. Saya ingin eh, tidak dengan cara ini tidak bisa. Jelas kalau begitu di mana saja kita harus menghidupkan dan mengeluarkan Al-Quran itu. Kemudian Quran yang demikian ini besok hari kiamat ini ditarik semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi besok hari kiamat di, ditarik. Kalau sudah ditarik di dunia sudah tidak ada orang kenal Quran, bahkan tidak ada orang menyebut kalimat Allah. La taqumu sa'ah hatta la yuqal fil ard Allah Allah. Tidak akan datang hari kiamat kecuali di dunia sudah tidak ada lagi orang membaca apa menyebut Allah. Nah, ini. Nah, maka kita kita kaum muslimin dan muslimat hendaknya kembali kepada Al-Quran sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan sebagaimana yang digunakan oleh Nabi untuk memperjuangkan agama Islam demi membina musuh. Kemudian Al-Quran ini lain daripada kitab yang lain. Kita kalau akan membaca Al-Quran harus tahu ilmunya. Bagaimana ilmunya? Caranya membaca Al-Quran maka orang belajar Al-Quran tidak boleh langsung sendiri. Dapat membaca huruf langsung baca tidak boleh. Membaca belajar Quran harus berguru. Bit, talak, Nah, ini jadi bagaimana cara membeli sekali lisan. Guru mengajar, guru membaca, diikuti santrinya, guru ini itu dari gurunya, guru itu dari gurunya, guru itu dari gurunya, sampai dari sahabat, sahabat dari Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad dari Jibril, Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diterimanya minal hadratin nabawiyatil al sahiyah Nah, ini caranya. Tapi kadang-kadang orang tidak sudah tahu huruf, baca Quran sendiri, di laku sendiri. Wah, ini rakyat kopi. Wah, akhirnya nggak karuan begitu. Sudah begitu kadang-kadang ada lapor dimudah saja. uh, tambah nggak karuan. Maka itu untuk bacaan Al-Quran ada ilmunya khusus yang dinamakan ilmu tajwid. Nah orang mempelajari ilmu tajwid ini fardu kifayah, mempraktekkan dan mengamalkan tajwid fardu ain. Ta'allumu ilmu tajwid fardu kifayah wal amalu bi fardu ain. Maka dalam membaca Al-Quran itu sendiri ada ilmunya, ada caranya, diterangkan oleh ulama-ulama yang ahli, ada tiga macam. Ada qiraat tahqiq, ada qiraat tadwir, ada qiraat hadar. Tahqiq teman tartil, ya baca lambat, memaham maknanya. Tadwir cukup tidak cepat, tidak lambat, hadar cepat. Tapi cepatnya tidak mengurangi huruf, tidak mencuri huruf, tidak mengubah mat. Apalagi yang dinamakan matabinya. Nah, jadi ini harus sama. Tapi kalau orang banyak butuhkan cepat yang sampai sampai hilang semua hurufnya kata ulama-ulama qiraah laisa minal qiraati syai' bukan doa ada pun jangan apa kenapa ini tidak apa ya orang mau apa ya mau apa jadi namanya mengapalkan ya jadi mau apa tidak apa-apa itu bukan qiraah mau mengapalkan tapi yang namanya saya baca Quran pikir cepat tidak boleh paling tidak hadir tadi jadi ada cara tapi sekarang lebih daripada itu, sekarang baca ayat-ayat Quran dengan diiringi tabuhan. Nah ini yang saya katakan. Hmm. Rabbana walamna anfusana diiringi. Ya ada gitarnya, ada sulingnya, ada biolanya, ada banyak. Karena banyak sekali. Rabbana atina fid hasanah juga begitu. Qul huwa juga begitu. Nah, ini bagaimana? ya haqqa bil batil kan mencampur aduk antara hak batal baca Quran hak ini kan batal diharamkan oleh Allah. Hadis Nabi Muhammad SAW jelas Nah sekali dicampur aduk bagaimana? Sama saja orang berpuasa. Orang puasa waktu berbuka, buka itu sunnah hukumnya. Tapi waktu berbuka, sunnah orang memberikan takjil orang berbuka sunnah ganjar besar tapi disuguhkan arak bagaimana untuk berbuka ini arak diberikan Ayo sudah arak atau tak atau bakso babi bagaimana mau buka itu itu eh, saya tak bakso asli bukan bakso imitasi diberikan ini bagaimana takjil puasa sunnah takjil itu kan sunnah memberikan takjil sunnah besar ganjarannya tapi yang dimakan apa? haram bagaimana? campur aduk nah kalau sudah campur halal dan haram yang menang yang mana? yang haram tidak sama halal haram galabal haram campur halal haram yang menang ada yang haram jadi hukumnya haram ini majalah Al-Quran diri ini ini haram bagaimana haramnya Pertama, menghina Al-Quran. Kedua, mencabut aduk. Lalu menyampaikan, membacanya. Nah, di sini kita harus betul-betul kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita muliakan. Lalu kata kalau tidak Quran itu kan bacaan itu kan seni, kesenian, keseni baca. Iya, tapi Quran jangan dianggap seni baca sama dengan reok. Nah ini, ini tidak kesenian loh. Reok kan kesenian loh ini? Kesini. Ini soal kesini quran dianggap ini menghina Al-Quran. Jelas, bagaimana? Nah, ini harus kita tahu. Anggap Quran, ini kan Quran, kita itu Quran. Anggap ini kan barang, dicampur di keranjang, barang macam-macam campur. Ya. Boleh nggak? Nah, ini Quran, ya, nah ini barang jangan Dianggap barang. Ya memang betul barang, tapi barang apa? dicampur barang mandi dia apa ya itu dikeranjang itu dicampur kan tidak boleh menghina Al-Quran nah, maka kita kaum muslimin harus menjadi pembela-pembela Al-Quran dan harus menjaga kawasan Al-Quran jangan kita lantas membiarkan nah, ini jadi penghormatan Al-Quran apa? semua yang disiar agama Allah SWT harus kita muliakan harus kita agungkan Sebab apa? Allah berfirman, "Wa man yu'adzim sya'ayim Allah fa minta min Jadi kita ta'adzim. Nah, agama ini keseluruhannya kalau kita pelajari betul-betul di dalamnya ini mengandung apa? Ta'zimullah. Mulai A sampai Z, mulai alif sampai Z, urusan agama Islam ini isinya mengandung di sana apa? Ta'zimullah. Kita puasa ta'zimullah, kita zakat ta'zimullah, kita haji ta'zimullah, kita sholat ta'zimullah, kita zikir, wirid, ngaji, semua ini ta'zimullah. Kita wudhu, kita mandi wajib, kita semua ini ta'zim, ta'zimullah. Jadi mengagumkan Allah SWT. Terus kenapa? Ini sebenarnya ada syiar-syiar agama Allah SWT. Nah, kalau kita agungkan betul-betul kita masuk orang Allah. Nah, jelas ternyata. Maka sebagaimana yang sudah saya katakan, demikianlah keadaan. Maka nah, jelas dan nyata harus kita kembali ke belakang. Kemudian setelah kita dapat membaca Quran dengan peraturan dan sebagainya, untuk memahami isi Quran pun tidak sulit melulu itu Quran sendiri. Mesti ada penjelasannya. Dari mana? Dari sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang timbul adalah anti sunnah Nabi bagaimana? Sudah tidak mau sunnah Nabi, tidak mau hadis, hanya Quran melu, melulu. Wah, ini Jadi Quran tidak bisa kita pahami betul-betul kecuali dengan apa? Dengan penjelasan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita bisa mengerti sebetulnya? Jangan lagi kita, orang-orang sahabat Arab pun asli mengerti bahasa Quran. Tidak ada masalah dan Quran yang tidak ada mereka tahu. Ayo Nabi menjelaskan. Apalagi pelaksanaan ibadahnya mana bisa? Harus ada penjelasan lagi. Anggap di Quran ada wa aqimus salata wa atuz zakata, dirikan salat dan keluarkan zakat. Sudah caranya. Dasar Quran. Ada loh, buka lagi. Apalagi ah, subuh, tidak ada ini. Kalau gitu sudah perasaan sudah Kebiasaan sholat sudah cukup. Sholat daim <laughs> ya, akhirnya sholat, sholat, sholat, sholat daim. Gak pakai rukun. Kan ada aja bagaimana? Bukan begitu kembali kalau Nabi bagaimana pelaksanaan akimus sholat ini bagaimana? Nabi yang menjelaskan biqaulihi wa fi'lihi wa tahririhi Nabi menjelaskan. Maka Nabi mengatakan sallu kama itu sholli. Sudah gini, selalu kama kalau Allah aqimus sholat. Bagaimana? Selalu kama ra'aitu ini usolli bagaimana caranya? Bikin zakat dan sebagainya. Jadi jelas saja orang pernikahan juga begitu. Wangkihu ma'atwa balak min nisa imat lamu sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya wangkihu. Ya, terus ada lagi wangkihu lihat ayana. Caranya menikahkan bagaimana? Nah, kembali kepada apa? hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi sunnat Rasul atau ahadis Rasul hadis hadis Nabi ini semuanya bayanat ahkam Al-Quran maka Quran ini kesemuanya dijalankan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 100% benar. Tidak ada yang tidak semua amal Nabi, semua perjalanan Nabi, tingkah laku Nabi, ini kesemuanya patuh manut nurut isi Al-Qur'an. Sampai Siti Aisyah pernah tanya orang, Ya Aisyah ma'ful Rasulullah SAW, bagaimana itu di atas Nabi pelajaran. Siti Aisyah spontan jawab, karena khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi iya Qur'an. Maka jelas dengan demikian kita kaum muslimin hendaknya betul-betul beriman yang kuat dengan ayat Quran dan kalam Allah dan masing-masing harus dapat membaca. Karena masing-masing dapat membaca, setiap rumah muslim harus ada Quran. Karena rumah orang Islam tidak ada Quran. Bagaimana? <laughs> Ada menawar. Pak, situ rumah pinjam Quran. Itu sayang mungkin dia apa maaf saja يا صلاة punya Quran. Terus apa orang Islam, iya orang Islam, sholat, iya sholat, ngaji, iya ngaji, Quran tidak punya. Bagaimana kalau orang Islam nggak punya Quran gitu? ya, apalagi berapa? Bagaimana? Nah, inilah jadi jelas sudah apa yang nah, sekarang melakukan Quran ini bagaimana? memang disunatkan oleh Nabi Muhammad SAW ada hadis ahsinu quran bi aswatikum ada hadis ahsinu ahsinu aswatakum bil ahsinu aswatakum bil bil Qur'an Jadi melakukan Qur'an ini pun juga harus tahu bacaannya dulu harus tahu hurufnya dulu lalu lagunya pun juga lagu tidak tidak sembarangan lagu Al-Quran di, di, diiramakan di lagu bukan sembarangan lagu Nabi mengatakan Iqra'ul Qur'ana bilhumil Arab Bacalah Quran dengan gaya bahasa Bagi bagi satu. Bukan saya enak sendiri Sebab tiap bangsa telah mempunyai seni Baca, seni, suara, dan sebagainya Lalu Quran ini dibaca Umpamanya bangsa ini Baca milik Arab punya bangsa itu Itu begitu ini repot tidak begitu. Jadi harus nah, satu cara. Bagaimana? Iqra Al-Quran bil nah, Ini lagunya. Nah, aku sudah diajarkan oleh ulama juga ada ini, adalah lagu kita, ada mahawud, macam-macam inilah. Nah, ini cara. Jadi dia kerjain sendiri. Nah, sudah. Lagu Quran itu pun juga mengikuti Quran. Bagaimana panjang, pendeknya, matnya dan sebagainya. Lagunya. Bukan Quran mengikuti lagu. Hmm. Karena Quran mengikuti irama lagunya. Di sini pendek, tapi lagunya perlu panjang, pendek dipanjangkan, nanti ini panjang, lagunya perlu pendek, ini dipendekkan. Wah, ini bukan begitu. Hmm. Nah, jadi ada caranya. Nah, maka kembali kepada kesemuanya tadi. Hendaknya kita pelajari sesuai dengan ajaran syariat agama Islam. Nah, sebab kita tidak akan mendapat pengertian tentang keislaman yang sesungguhnya dari mulai al sampai amal perbuatannya sampai perjuangannya kalau kita tidak mempunyai ilmu-ilmu agama Islam. Maka itulah talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mengaji ilmu agama Islam wajib atas setiap muslim laki-laki atau perempuan. Nah, jadi kita harus belajar. Nah, untuk ini kesemuanya Tiga pokok harus kita hidupkan dan kita tingkatkan, kita perjuangkan. Talabul ilmi, al-amal bil ilmi, wa nasrul ilmi. Ini harus. Tidak ada jalan untuk kemajuan Islam, tidak ada jalan untuk pembinaan Islam, untuk kerja Islam, terkait dengan tiga ini. Talabul ilmi harus kita sebarkan, kita tingkatkan, kita pergiat ngaji. Nomor dua, al-amal bil Ilmi mengamalkan ilmu mematikan masker elit eh, menyebabkan ustaz kalau sudah demikian, dengan demikian ini lalat sudah kita kuat tidak sampai terbimbang oleh orang di luar Islam tidak sampai terserang oleh orang di luar Islam dan tidak sampai terpikat oleh propaganda propaganda orang di luar Islam. Dengan demikian ilah saudara-saudara, maka sekedar apa yang saya sampaikan demi untuk ikut serta mengambil barokah dalam nuzul Quran. Semoga ini manfaat bagi kita bersama di sini dan dunia dan akhirat. Adapun pengajian ahad dan saya kurang dua dua pengajian insya Allah kita isi bab apa yang ada sangkut pautnya dengan hari raya termasuk zakat dan fitnah sampai acara sholat idul fitri. Jadi dua minggu ini kita isi bab zakat, bab fitrah sampai bab pelaksanaan sholatul id. Insya Allah semua tadi menjadi ilmu yang manfaat membawa kita kepada kejayaan dunia dan akhirat yang ridho Allah Subhanahu wa taala. أشهد أن لا امين لنا صلينا امين وبارك لنا فيما قضينا شر ما قضينا امين اللهم اجعلنا الضلال امين اللهم اجعلنا الابتلاء امين الابتلاء اللهم ارزقنا من الابتلاء ورحمنا من اكراها من عمل اشكاها ومن اخلاق اطيبها من اجل بلها من عاجز اقبلها من الدنيا خيرها ونعم عنها اللهم ربنا انزلنا في الدنيا امين وعافنا حسنا من عذاب النار اللهم اغفر لنا شر الظن اللهم اغفر لنا بطن اللهم اغفر لنا شر الظالمين والحاسرين والمؤمنين وشر الكافرين بما شئت وما شئت انك على قدير اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم بارك لنا في بعضنا كما رزقتنا اللهم ارزقنا والحاضرين واهلنا واولادنا وذرياتنا المسلمين اجمعين ايمانا كاملا وتوفيقا محمدا نافعا محمدا صالحا عملا كثيرا وخيرا ورزقا حلالا طيبا وعملا طويلا مباركا في طاعتك يا الله اصلح على السلام والعافيه والقوى المكان والمسلمين وفي الكافرين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرفوضا وتغفر قومك معصوما وعملا مقبولا وسعينا مشهورا وجهادا جهادا منصورا لبلغنا المغفوره اللهم ربنا تقبل منا امين عليم وتب علينا انك تواب رحيم اللهم اغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا لقوم الكافرين اللهم انا نسالك العافيه امين والمعافاة دائما في الدين آمين برحمتك يا امين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا وصلى الله عليه وسلم وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الفاتحة